kita teruskan dengan Paulus selanjutnya. Ada yang bawa? Paulus selanjutnya ada yang bawa? Hmm. Sementara di pintu ada yang mau fotokopi. Nah, kita mulai ya. Sekarang ini kejar-kejaran juga dengan waktu. Tauhid itu adalah awalan wa akhiran ya, kewajiban-kewajiban yang pertama dan terakhir. Hmm. Maka penting kita untuk senantiasa mengulang-ulang hmm, mengenal tentang tauhid. Kita mulai dengan mukadimah. Judul Lokai kita Tauhid di Syekh Islam Muhammad Mujaddid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahab Tamimi. Mahu kitab Al-Qawl Syadid fi Maqasid Tauhid di dalam Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ngantar dari beliau Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah. Ada satu kisah yang unik juga disebutkan tentang beliau ini ketika beliau dalam kandungan ibunya, ibunya mimpi nah, baul di mihrab daerah kiblat masjid jami yang sekarang masjid jami yang ketika dibangun pertemuan besar masjid jami Unaiza ayahnya juga seorang ulama menyebutkan kalau ketika dia menceritakan mimpinya kepada suaminya kalau benar mimpimu maka anak ini akan jadi imam di masjid ini dan nah benar mimpi tersebut Qala Syekh rahimahullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Nah, dia yang pantas Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kita memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita kita ketahui ونعوذ billahi min yang anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan kejahatan nafsu kita, jiwa kita yang Allah katakan tentang jiwa kita ini, nafsu kita ini ammaratun bisu selalu mengajak kepada yang jelek, selalu menyuruh kita untuk berbuat kejelekan sehingga kita layak untuk betul berlindung kepada Allah dari kejahatan yang dari bisikannya. Dialah yang paling berbahaya dari musuh-musuh yang disebutkan Allah sebagai musuh bagi bagi kita syaitan, kemudian dunia. Ini musuh yang jelas mereka itu adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan menjadi enam untuk menipu manusia. Tetapi yang bermain yang sering menipu kita, yang membuat kita menyambut bisikan godaan tipuan-tipuan syaitan itu adalah nafsu nafsu kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya, wasayyiati amalina dan berlindung dari keburukan-keburukan amalan kita. Jangan sampai menggelincirkan kita, membuat hati kita tertutup sehingga terhalang untuk memahami, mengenal apa yang di, diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang diajarkan dan sampai kepada kepada kita dan membuat kita juga menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. May falamudillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk pasti tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa mayyudlil falahadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan maka pasti tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk padanya hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan innaka latahdi innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta padahal Allah menyebutkan juga tentang beliau innaka la tahdi ila siratal mustaqim engkau betul-betul memberi petunjuk pada jalan yang lurus nah tapi kepada nah, beliau sallallahu alaihi Allah nyatakan juga la tahdi man ahbabta engkau tidak akan mungkin bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Engkau cintai orangnya, seperti Abu Talib misalnya, atau orang-orang yang engkau harapkan mereka mendapatkan petunjuk dari kerabatnya dan yang lainnya. Tidak akan <clears throat> mungkin. nah, ini, kalau Allah sudah memberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Setan bagaimanapun dia berusaha, dia pun akan menyesal ketika mungkin berhasil sementara menyesatkan menjatuhkan seorang manusia ke dalam kesesatan bahkan kekufuran tapi kemudian Allah memang memberi petunjuk kepada orang tersebut di akhir hayatnya orang itu kembali kepada ajaran Allah kalau asyhadu dan saya bersaksi kesaksian menuntut ini banyak konsekuensi yang tidak mungkin bisa ditawar yang, yang didasari atas ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap apa yang di, dipersaksikan bahwa Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. <clears throat> tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan saya bersaksi mengakui yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah sehingga tidak memiliki hak rububiyah tidak memiliki penyanyi ilmu tentang perkara-perkara gaib perkara gaib dan tidak pula ikut andil dalam menguasai dan mengatur alam alam semesta dianyalah hamba Allah yang diatur dan dikendalikan oleh Allah disuruh diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dan dihidupkan oleh Allah. Wa rasuluhu dan dia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Dan yang mengandung konsekuensi kita harus membenarkan semua yang datang dari beliau, baik itu berita yang harus kita benarkan, perintah yang harus kita jalankan, larangan yang harus kita hindari, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan dari beliau. Tidak hanya cukup dengan niat yang baik, melakukan hal-hal yang amalia-amalia ataupun dakwah ataupun ibadah tidak hanya cukup dengan ibadah dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, tujuan yang baik, tapi harus dengan apa yang pernah beliau lakukan ataupun beliau jalankan ataukah tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau ataukah ataukah tidak itu baru akan diterima amalan-amalan dan ibadah ibadah seseorang konsekuensinya dari pernyataan yakni mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah berarti mengikuti semua yang datang dari beliau. Amma ba'd. Kalimat ini sering sebagai peralihan hmm, kepada sesuatu yang ingin diterangkan yang baru. Fakar sabaqan kata bena ta'liqan latifan fi mawadhi'a kitabil kitab tauhid li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab qaddasallahu ruhah. Telah lewat, kita sudah pernah menulis ta'liq yang lembut, yang ringan pada beberapa tempat dalam kitab Tauhid Syekh Islam Muhammad bin Wahab semoga Allah mensucikan roh beliau hasala fihi naf'un wa ma'unatun lil mustaghillin wa musa'adatin lil muallimin nah, muncul artinya berhasilkan padanya diperoleh manfaat yang sangat besar dan bantuan bagi orang-orang yang menyibukkan diri orang-orang yang memiliki kesibukan untuk mengajar ataupun untuk menyiapkan hal-hal yang lain dan membantu orang ini para pendidik para para guru lima fihi minat tafsilat an nafiah karena di dalamnya ada perincian-perincian uraian-uraian yang bermanfaat ma'al wuduh dengan kejelasan yang sempurna. Artinya cukup jelaslah bagi orang yang membaca kitab ini itu memuaskan dia dia walaupun dia sudah mungkin mungkin bergerak, bergelar doktor itu tidak terlalu nah rendah orang yang juga di bawahnya walaupun dia mungkin seperti kita baru pemula itu juga cukup untuk memuaskan kita mendapatkan faedah nah dari apa yang kita baca nanti bismillah Waktu biamat bimat watil imam summan wafadat nusafuhu dicetak dicetak percetakan al imam Muhammad bin Saud <clears throat> <clears throat> kemudian hilang atau habis maka terakhir salat alaihi padahal banyak yang mencari wada'atil hajatu syadida ila i'adati atawihi sehingga butuh butuh betul-betul sangat diperlukan untuk mengulang cetakannya wa nasrihi dan penyebarannya <clears throat> wa fi hadhil marrah pada kesempatan ini badali tampak atau terlihat bagi saya an uqaddima amama dzalika muqaddimatan mukhtasaratan yakni perlu saya buatkan muqaddimah di dalam ringkasan ini yang ring, yang ringkas tahtawi yang menghimpun atau meliputi mujmalati aqi aqaida ahli sunnah yang menghimpun keterangan ataupun rinci global yakni keyakinan atau akidah-akidah ahli sunnah fil usul baik dalam masalah masalah usul wa tawabiha dan yang menyertainya fa aqulu musta'inan billah maka saya katakan di sini dengan minta pertolongan pada Allah muqaddimah yashtamilu ala safwati aqidati ahli sunnah wa khulasatiha al-mustamiddah minat kitab wa sunnah. Muqaddimah yang mencakup inti-inti aqidah ahli sunnah dan ringkasannya yang itu semua diambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan dari ro'yu beliau. Walaupun dari anda, dari selain itu adalah dari pemahaman salaf. Kita tidak akan ya, tidak akan jauh dari Al-Quran dan Sunnah apa yang beliau paparkan di sini Nah, kalau wa dzalika annahum Hal itu adalah karena mereka siapa? Ahlu sunnah yu'minuna. Mereka beriman. Mengimani billah, beriman kepada Allah. Beriman mereka kepada bahwa Allah itu adalah enam zat yang maha ada. Beriman kepada wujudullah. Mereka beriman kepada rububiyah Allah. Mereka beriman kepada uluhiyah Allah dan mereka mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah ajarkan lewat Rasul Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh salafun salih. Mereka beriman bahwa ini nah, Allah itu maha tunggal, ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Maha kuasa, maha sempurna. Mereka beriman kepada pula wa malaikatihi, kepada para malaikatnya bahwa malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya dan punya kekuatan dan keluar biasaan, kemampuan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak pernah durhaka sekalipun kepada Allah dan selalu menjalankan perintah perintah Allah dan mereka ahlu mengimani bahwa malaikat-malaikat tersebut punya tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Allah untuk untuk mereka. Wa katwa kutubihi dan mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang dikenal ya yang telah turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka membenarkan isinya, mereka mempercayai kitab-kitab isi kitab-kitab tersebut yang bagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan mereka meyakini bahwa kitab-kitab itu turun kepada nabi-nabi tersebut. Nah, dan mereka menjalankan apa yang menjadi isi kitab tersebut, terutama yang mereka dapatkan, yaitulah Al-Quran. Mereka menjalankan, mereka mengimaninya, mereka membenarkannya, menghalalkan apa yang halalnya, mengharamkan apa yang haramnya. Yang haramkan dalam di dalam Al-Quran. Nah, warusulihi dan mereka beriman pula kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, baik yang mereka kenal nama-namanya yang disebutkan oleh Allah ataupun tidak. Nah, wal yaumil akhir dan mereka mengimani adanya hari kemudian bahwa itu adalah sebuah kepastian hari yang tidak ada lagi hari setelah itu hari ketika nanti mereka akan dibangkitkan dan dihadapkan oleh Allah untuk dibalas di amalan-amalan mereka yang baik dengan yang baik yang buruk dengan yang buruk wal qadari khairi wa syarri dan mereka beriman kepada takdir Allah, kepada apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, baik yang mereka sukai khair ataupun yang tidak mereka sukai yang syar. Nah, ini semua ada di dalam di dalam Al-Qur'an. Ya, ini semua ada di dalam Al-Qur'an. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan nah, dalam ayat yang lain wal yaumil akhir dalam hadis dengan dilengkapi juga dengan qadar, dengan al-qadar. Dalam Al-Qur'an juga ada perintah untuk beriman kepada al-qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap segala sesuatu itu semuanya kami ciptakan dengan qadar. Menunjukkan indah apa ayat-ayat yang lainnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwa sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini satu diantaranya. Bahwa mereka beriman dengan inna ini apa namanya hal yang disebutkan ini enam prinsip keyakinan yang wajib untuk diimani ini semua ada di dalam Al-Quran ini rukun rukun iman yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mal iman apa itu iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarih Siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia tidak beriman kepada kitabullah. Siapa yang ber tidak beriman kepada takdir, dia berarti tidak beriman kepada malaikat. Dia tidak beriman kepada para rasul dan seterusnya. Nah, ini prinsip ahlu sunnah. Mereka beriman kepada enam rukun iman ini. Fayashhaduna anna Allaha huwa rabbul ilah. Mereka bersaksi mereka meyakini, mereka mengetahui yakin bahwa Allah dia adalah Rob Al-Ilah Al-Ma'bud. Rob yang membina, mengatur segala sesuatu, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang memelihara. Semua makna rububiyah, semua makna rububiyah dengan dengan maksud pengertian terbiah, terbiah amah dan terbiah yang khasa. Apa bentuk terbiah? Terbiah bukan hanya mengajari, tapi juga membina, mendidik, memelihara, mengatur, mengawasi, menumbuhkan, mengembangkan. Ini nah, makna terbiak yang umum ataupun yang yang khusus. Yang umum kepada terhadap seluruh seluruh makhluk. Mereka dibuat dari tidak ada menjadi ada. Mereka diberi rezeki, mereka diberikan kelengkapan, mereka dijaga, mereka diatur, mereka diperintah dan dilarang. Nah, diawasi. Al-ilah sesembahan, tempat bergantung, tempat bersandar, menjadi tumpuan yang dituju dengan segala bentuk doa wal ma'bud yang disembah yang diibadahi yang ditaati yang ditakuti al mutafarrid kulli kamalin yang bersendirian menyandang sifat-sifat semua sifat yang maha, sem maha sempurna budunah wahda dan dengan itu mereka menyembah Allah satu-satunya tidak menyembah yang lain karena yang lain tidak memiliki kesempurnaan tidak memiliki kemampuan kelemah kelemahan yang ada pada pada mereka lebih-lebih manusianya mukhlisina lahuddin mereka menyembah Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan memurnikan untuk Allah saja seluruh ibadah ibadah itu fayaqulun maka mereka katakan innallaha huwal khaliqul bari sungguhnya Allah dialah yang maha pencipta dialah yang mewujudkan makhluk al musawwir yang memberi bentuk dan rupa Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Mu'ti yang memberi, Al-Mani yang menahan pemberian, Al-Mudabbir li jami'il umur dan dialah yang mengatur semua semua urusan. Qala wa annahu al-ma'luh al-ma'bud dan dialah Allah al-ma'luh al-ma'bud tempat yang jadi sandaran, tumpuan yang dituju dengan semua persembahan dan diibadahi, disembah al-muwahhad al-maqsud yang di tauhidkan yang di, dituju dengan semua niat dan nah, keinginan. Wa annahul awal dan dialah yang al awal Salah satu juga di antara nama Allah al awal Alladhi laisa qablahu syait yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Al-akhir dialah yang akhir yang lai alladhi laisa ma'ahu ba'dahu syait yang tidak ada sesuatu pun setelah setelah Allah. Kalau tadi al awal tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Kalau al-akhir tidak ada sesuatu pun yang artinya ini setelah setelah Allah. Al-zahir alladhi laisa fawqahu syai' yaitu al-zahir yang menang, yang unggul, yang tidak ada lagi di atasnya sesuatu pun baik dalam hal pun pengalat, kekuatan, zat, ya, tempat. Nah, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala al-batin tapi dia sekaligus al bah al-batin dalam ketinggiannya laisa dunahu syai tidak ada yang membatas tidak ada yang mendinding antara dia dengan sesuatu <clears throat> lebih-lebih terhadap hamba-hambanya tidak ada yang membatasi Allah sehingga apa yang dilakukan yang di, di nah, dilakukan ataupun diucapkan terbayang terlintas di dalam hamba tersebut ada diri hamba tersebut itu diketahui oleh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dalam ketinggiannya dia dekat dengan hambanya. Dalam kedekatannya dengan hambanya dia maha tinggi. Terpisah dari makhluknya. wa annahul aliyul a'la. Dia zat yang tinggi lagi maha tinggi. Bikuli makna wa tibat. Dengan semua pengertian dan ungkapan. Dengan semua keterangan dan keadaan. Apa apapun yang kamu kita ungkapkan tentang ketinggian Allah. Itu Allah lebih lebih tinggi lagi. Lebih mulia lagi. Lebih sempurna lagi. Ini makna-maknanya uluwud zat, tinggi zatnya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wa uluwul qadar dan uluwul qadar ini kedudukan, kemuliaan, tidak ada yang lebih mulia, lebih sempurna dari Allah. Wa uluwul qahar dan tinggi kekuatannya, tidak ada yang bisa mengalahkan mengalahkan Allah. Qala rahimahullah wa annahu 'alal arsy istawa. Dia di atas arsnya bersemayam, istawa dengan semua pengertian dalam pengertian yang khusus dengan kaifiat yang hanya Allah mengetahui mengetahuinya tidak serupa dengan makhluknya yang istawa di atas kendaraannya yang istawa di atas tunggangannya nah pengertian istawa yang hanya Allah yang mengetahui dan artian yang Allah saja tahu yang tahu kaifiatnya caranya bagaimana wujudnya bentuknya makna istiwa ini adalah perkara yang maklum Allah di atas arsnya istawa yaliqun bi'azamati yaliqu bi'azamatihi wa jalali istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan istiwa makhluknya wa ma'auluhihi mutlaq seiring dengan ketinggiannya yang maha sempurna wa fawqiyatihi dan di atas segala sesuatu fa ilmuhu muhitun bidhawahir wal bawatin ilmu Allah dalam ketinggian yang jauh terpisah dari seluruh makhluknya. Tapi ilmu Allah meliputi semua yang lahir, semua yang terlihat dan semua yang tersembunyi. Wal alam al mulawi was meliputi semua alam yang di atas, meliputi pula semua alam yang di bawah tidak ada satupun yang lolos dan keluar dari ilmu Allah. Bahkan daun-daun yang berguguran di dalam kegelapan malam, Allah jatuhkan dia ketika dia jatuh. Allah tahu, Allah tahu, dan Allah pun tahu. Nah, apa yang bergerak di dalam sel-sel tubuh binatang-binatang yang di dasar lautan, makhluk-makhluk yang bersel satu, apa yang mereka butuhkan, apa yang keluar dan dari diri mereka, apa yang masuk ke dalam diri mereka. Wahwa ma'al dan dia bersama hamba-hambanya di ilmihi, yani ilmunya ya'lamu jami'a ahwalihim. Ini maknanya, ya'lamu jami'a ahwalihim. Dia Maha mengetahui seluruh keadaan hamba-hambanya. Dia mengetahui seluruh keinginan hamba-hambanya. Wa huwal qaribul mujib dan Dia Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Hal-hal yang seperti ini menambah semestinya menambah pengertian keyakinan seorang mukmin untuk dia semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annahu al-ghaniyyu dia mazat yang maha kaya dengan zatnya. Tidak memerlukan atau anjami makhlukati. Tidak bergantung kepada makhluknya untuk bisa hidup. Sehingga tidak membutuhkan makan. لا ما أطعنا ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون ولا أريد ما أريد منكم منهم أن يطعمون Allah tidak mengharapkan rezeki bantuan dari makhluknya untuk dia bisa hidup untuk dia bisa berdiri sendiri untuk bisa mengatur alam semesta zatnya tidak memerlukan makan tidak memerlukan minum tidak butuh istirahat wala ya'uduhu hifdhuhuma nah tidak ini merasa lemah untuk mengatur alam alam semesta sehingga dia tidak memerlukan makhluknya tidak bergantung apalagi untuk membantu nah membantu Allah mengatur alam semesta qala wal kul ilaihi muftaqirun dan bahkan justru seluruhnya semuanya bersandar bergantung butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi ijadih untuk mewujudkan mereka mereka butuh kepada Allah supaya mereka tetap ada wa ijadi ma yahtajuna ilaihi fi jami'il awqat dan mereka butuh kepada Allah untuk mewujudkan apa yang mereka butuhkan setiap saat. Wala ghaniya li ahadin anhu Sehingga tidak ada satupun yang merasa tidak butuh kepada Allah. Tidak ada satupun yang merasa perlu, yang artinya merasa perlu melepaskan diri, yang mampu untuk melepaskan diri, tidak bergantung kepada Allah sekejap mata pun. Kapan sel-sel di dalam tubuh kita ini merasa tidak berhajat dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah? Tidak mungkin, mati dia akan mati. Wahwa raufur rahim. Dia Maha Pengasih lagi Maha Maha Penyayang. allah dimal bil ibadi min nikmatin diniyatin wala la dunyatin wa dunyawiyatin daf nikmatin illa min Allah. Tidak ada satupun yang pada diri hamba, yani pada diri hamba itu nikmat, baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat ya terjauh dari hukuman siksa petaka itu semua datang dari sisi Allah wa ma bikum min ni'matin Allah apapun nikmat yang kamu rasakan nikmat-nikmat dunia kesehatan kenyamanan kedamaian ketenangan kebahagiaan dan nikmat duniawi nikmat nikmat duniawi Semuanya datang dari Allah. Apalagi nikmat-nikmat agama, nikmat ukhrawi, nikmat dia ingin belajar, ingin mengenal Allah, nikmat dia diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang dia ilmui, apa yang dia ketahui, itu nikmat yang dia tidak ada lagi bandingannya dan itu semua datang dari dari Allah. Nah, fahwal jalib lin ni'am. Jadi Allah lah yang mendatangkan semua nikmat la'adafi' lin niqam dan Allah pula yang menjauhkan semua semua petaka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini insya Allah dulu kita cukupkan dulu insya Allah nanti kita lanjutkan sebentar untuk menyiapkan kitabnya kita lanjut nanti dan setiap Selasa dan Kamis. Nah, wallahu a'lam Thank you.